Juga telah kita bahas perkara yang kedua yaitu Allah ta'budu illa iyyah. Perintah untuk beribadah kepada Allah semata meninggalkan segala bentuk sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita kita membahas tentang masalah keharusan, kewajiban birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua dan secara khususnya ketika kedua orang tua tadi atau salah satunya sudah mencapai usia tua maka dalam beberapa ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kaum muslimin sikap yang tepat yang harus dia ambil ketika mendapati orang tuanya dalam kondisi sepuh. Kemudian masalah yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masalah yang berikutnya ini disebutkan dalam ayat yang ke-26. Adapun ayat yang ke-25, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Itu masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Masih berkaitan dengan masalah berwalidain. Rabbmu lebih tahu tentang apa yang dalam hati kamu. Kalau kalian orang yang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun bagi orang-orang yang awabin, orang-orang yang bernyata taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masih berkaitan dengan masalah berwalidain. Ada masalah yang berikutnya, masalah keempat. Masalah keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. yang disebutkan dalam ayat 26 dan ayat yang ke-27. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا Allah mengatakan dan berikanlah kepada zal qurba kerabat haqqahu haknya dia. Zawil qurba di sini ini masalah yang keempat sekarang, memberikan haknya zawil qurba. Zawil qurba di sini mengandung dua makna. Makna yang pertama, Zawil Qurba ialah Qarabatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerabat-kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni Ahlul Bait. Keluarganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Zawil kurba di sini ialah kerabat secara umum. Family, family kita. Kerabat kita. Dan makna yang kedua inilah yang lebih mendekati bahwasanya yang dimaksud dengan zul qurba di sini ialah kerabat kita atau famili kita. Sehingga pada ayat ini setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masalah firul walidain, berbakti sama orang tua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah itu al-ihsan ilal qaraba. Keharusan untuk berbuat baik, berbakti kepada kerabat dan family. Suatu Rahim, tanya semisalnya. Naam. Ini menunjukkan bahwasannya kerabat, dari Qurba, memiliki posisi yang tinggi setelah kedua orang tua. Disebutkan dalam sebuah hadis ada seorang sahabat Rasul SAW bertanya kepada beliau tentang orang-orang yang harus dia berikan ihsan, sikap baik kepada dia. Siapa? Maka beliau mengatakan ummak, ibumu. Sampai tiga kali. Ummak, ummak, ummak ibumu, ibumu, ibumu. Tiga kali. Kemudian yang keempat kalinya beliau mengatakan semabak, kemudian bapakmu. Setelah itu telah disebutkannya kedua orang tua dalam riwayat ini, beliau mengatakan summa adnak adnak. Kemudian yang lebih dekat kepada kamu dan yang lebih dekat kepada kamu. Disebutkan dengan lafaz yang lainnya, summal aqrab fal aqrab kemudian kerabat yang paling dekat, dan yang terdekat. Sehingga ada, ada tartibnya, ada urutannya. Sehingga dahulukan ibunya, baru kemudian ayahnya, baru kemudian kerabat yang terdekat dan yang terdekat. Ada huwa. Menunjukkan bahwasanya sekali lagi family dan kerabat itu betul-betul memiliki hak yang sangat tinggi dalam Islam di mana disebutkan pada peringkat berikutnya setelah birwalidain. Dan di antara bentuk memberikan haknya kerabat ialah silaturahim menyambung hubungan kekerabatan dengan mereka. Dan ini memiliki pahala yang sangat besar. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم dalam sebuah hadis yang sahih beliau pernah menegaskan man ahabba ay yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi ajalih falyasil rahimah Barang siapa yang suka, diluaskan rezekinya, dan ditunda ajalnya, maka hendaklah dia menyambung hubungan silaturahmi. rahmi. Ini anjuran dari Rasulullah SAW yang sangat untuk rahim bahkan termasuk di antara sebab diluaskannya rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditundanya ajal. Masya Allah. Ataupun yang lainnya itu masuk dalam kalimat al-ihsan. Berbuat baik kepada mereka. Baik dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk perbuatan. Kemudian yang kelima, wal miskin. Memberikan hak miskin, orang miskin. Masuk pula dalam bab miskin ialah fakir. Fakir miskin. Wabni sabil, ini yang keenam. Memberikan haknya Ibnu Sabil. Haknya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ialah kaum eh, para musafirin yang kehabisan bekal dalam safarnya. Nah, Miskin, fakir miskin dan musafir ini juga demikian kita diperintahkan untuk memberikan haknya mereka. Ya, alihsan ilaihim berbuat baik kepada mereka. Dan ini sudah kita bahas tentang masalah fuqara wal masakin wabun sabil ila akhirih dalam ayat-ayat yang telah lewat penyebutannya seperti pada ayat An-Nisa 10 hak demikian pula pada wasaya asyarah 10 wasiat yang dalam surat al an lewat itu sehingga tidak perlu diulangi lagi pembahasan tentang masalah yang seperti itu. Adapun yang ketujuh, Allah mengatakan, "Wala tubadzir tabdzira." Dan janganlah engkau mubazir melakukan tindakan tabzir, tindakan mubazir berlebih-lebihan. Jadi maksud dalam ayat ini wala tubadzir tabdzira dan janganlah engkau bertindak mubazir yakni fil infak dalam perkara infak memberikan nafkah sedekah jangan terlalu israf berlebihan tetapi yang tepat ialah wasata pertengahan sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Disebutkan dalam surat Al-Furqan. Dan orang-orang yang bila mereka berinfak, lam yusrifu. Mereka tidak berlebihan, tidak poros. Walam yaqturu dan juga eh, dan, dan juga tidak pula orang menyeret, tidak sama sekali. Sehingga yang tepat ialah tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya. Tidak israf, berlebihan, tidak pula iqtar, kurang dalam memberikan nafkah. Sehingga tengah-tengah saja. Kemudian dalam ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang tegas menunjukkan haramnya tabdzir Allah mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang bersikap mubazir, tabzir, mereka itu ialah ikhwan syayatin, saudara-saudaranya syaitan. Yakni asbahuhum fi dhalik. Orang-orang yang yang tabzir, yang melakukan tindakan mubazir itu, serupa dengan syaitan dalam bab ini. Nah, Yang dimaksud dengan tabdir fi nafkah, mubadir dalam perkara nafkah, yang dikatakan dari berlebih-lebihan israf dalam perkara nafkah, yang dimaksud di sini ialah an nafkah fi ghairil haqq memberikan nafkah, memberikan sedekah, infak bukan kepada perkara kebenaran. Tetapi memberikan nafkah tadi untuk perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya beberapa azar keterangan-keterangan sahabat dan tabi'in tentang masalah makna tabdir fil nafaqah. Mubazir dalam bab infak. Disebutkan oleh Alima uh, Ibnu Kathir dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, At-tabdir al-infaqu fi ghairi haqqin yang namanya mubazir, tabzir ialah berinfak dalam perkara selain kebenaran. Ini juga penafsirannya Ibn Abbas radhiyallahu taala Yang semakna dengan itu ialah ucapannya Qatadah rahimahullah. Imam Qatadah dari kalangan tabi'in dia mengatakan at tabzir an-nafaqatu fi ma'siyatillah ta'ala wa fi ghairil haqqi wal fasad. Yang namanya mubazir, tabzir itu ialah berinfak dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga pada selain kebenaran al-haq dan juga dalam rangka untuk merusak, untuk kerusakan. Ini yang namanya tabzir. Mubazir oh, yang dikatakan ikhwan syaitan, saudara syaitan, demikian kondisinya. Sampai digambarkan oleh Al-Mujahid, Imam Mujahid rahimahullah. Katanya Mujahid, "Lau anfaqa insanun ma lahu kullah" fil haqqi lam yakun mubadzira. Walau anfaqa muddan fi ghairi haqqin kana mubadzira. Kata Mujahid rahimahullah, kalau seandainya ada seseorang yang menginfakkan semua hartanya, yang menginfakkan semua hartanya dalam perkara kebenaran, fil haq, dalam bekal hak, maka dia bukan termasuk mubazir, bukan termasuk orang yang mubazir, yang terzir. Dan seandainya orang tadi, seandainya orang tadi menginfakkan satu mud saja, satu mud saja, satu mud itu sepenuh dua telapak tangan. Dia menginfakkan satu mud saja dalam perkara selain al-haq maka dia termasuk mubazir orang yang berbuat tabzir demikian penafsiran-penafsiran dari kalangan para ulama kita salafun salih tentang masalah ini sehingga dari sini sangat jelas bahwasanya yang dimaksud dengan tabzir sikap tabzir melampaui batas berlebih-lebihan dalam masalah nafkah ialah kalau digunakan untuk perkara-perkara kemaksiatan. Bukan dalam perkara hak. Enam, ada seorang yang memberikan bantuan uang besar infak dengan infak yang sangat besar tapi dalam rangka untuk menyemarakkan kuburan takdir mubazir itu atau memberikan infak yang besar dalam rangka untuk membuat acara kemaksiatan, acara pentas seni, atau yang semisalnya mubazir itu. Mubazir itu. Demikian pula masuk dalam bab ini ialah dalam perkara yang sifatnya mubah dalam perkara yang sifatnya mubah juga kita dilarang untuk tabzir israf berlebihan seperti dalam bab makan dan minum Allah Taala mengatakan dalam Al-Quran kulu washrabu wala tusrifu kulu washrabu wala tusrifu makan dan minumlah kalian Wala tusrifu. Dan jangan kalian berlebih-lebihan. Makan yang cukupnya sepiring atau sepiring setengah atau dua piring lah paling banyaknya orang itu. Yakfi, cukup itu. Minum segelas, dua gelas cukup. Wala tusrifu. Dan kalian jangan berlebih-lebihan dalam bab ini. Yang makan cuma dua orang, masaknya untuk 10 orang. Mubazir itu siapa yang mau makan? Yang makan cuma dua orang. Karena dia sama istrinya saja. Tapi masaknya itu macam-macam. Ada sayuran ini, ada sayuran itu. Ada lauk ini, ada lauk itu. Ada kue ini, ada kue itu jajan ini, jajan itu, snack ini, snack itu, minuman ini, minuman itu. Padahal yang dia makan paling pol sepiring dua piring. Selebihnya kemana? Buang. Ini tabzir, mubazir jelas sangat dilarang dalam Islam. Kulu washrabu wa la tusrifu. Hada huwa. Dan ini biasanya pada orang-orang kaya ini. Maka saya nasihatkan kepada bagian dapur diperhatikan betul-betul masalah yang satu ini. Jangan sampai ada sayuran-sayuran atau makanan-makanan yang berlebih dan yang makan dibuang sia-sia. Itu termasuk tabzir mubazir yang diancam dalam ayat ini wala tubazir tabzira dan kamu jangan melakukan tindakan tabzir mubazir innal mubazirina kanu ikhwana syayatin sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu melakukan tindakan tabzir ialah teman-temannya syaitan mirip dengan syaitan Disebutkan dalam ayat seterusnya, "Wa kana syaitanu li rabbih kafura." Dan syaitan itu orang yang sangat kufur kepada Rabbnya. Sehingga kalau kamu berbuat tabzir, maka kamu diserupakan dengan syaitan dalam bab ini. Mengkufuri Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni kufur ni'mah. Berarti kamu sama dengan syaitan dalam bab mengkufuri, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menjelaskan tentang ayat ini innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah saudara syaitan beliau mengatakan yakni keserupaannya itu dalam beberapa bab keserupaannya itu dalam perkara permasalahan. Dia mengatakan, ay fit Sama dengan syaitan dalam bab tabdirnya, tindakan mubazirnya itu. Yang kedua, wassafah. Sama dengan syaitan dalam bab safah. Kebutuhan. Sama-sama butuh ya syaitan. Karena tindakan tabzir itu bukan tindakan orang-orang yang akil yang berakal. Tetapi tindakan orang-orang yang bodoh. Maka diserupakan dengan syaitan dalam bab kebodohan tadi itu. Yang ketiga, diserupa eh, sama dengan syaitan dalam bab watarki ta'atillah meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tidak syukur nikmat. Dan yang keempat ialah dalam bab wartiga di maksiatih. Serupa dengan syaitan dalam bab sama-sama jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk tadi itu kufur nikmat, mengkufuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Ini merupakan ancaman yang sangat keras. Sebab diserupakannya itu dengan syaitan, makhluk Allah yang paling jelek, yang paling jahat dan yang paling kafir ada syaitan. Maka saya lagi ingat, jangan melakukan tindakan tabdir. Yang kedelapan. Sekarang masalah yang kedelapan. Allah mengatakan setelah itu, Wa imma tu'aridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Arti ayat ini ialah, dan bila engkau berpaling dari mereka, berpaling dari famili-famili fakir miskin, Ternyata misalnya, semisalnya, ibtigha'a rahmatin rabbik, dalam rangka untuk mencari rahmat dari Rabb kamu, tarjuha yang kau harapkan, fakullahum qawlan maisura, maka ucapkanlah kepada mereka, ucapan yang mudah Maksudnya ayat ini ialah ketika kamu tidak bisa memberikan nafkah kepada kerabat, ketika kamu tidak bisa memberikan nafkah, memberikan infak kepada kerabat kamu, tidak bisa memberikan infak kepada fakir miskin atau ibnu sabil, maka Di saat yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan ucapan faqul lahum qawlan maisura. Maka ucapkan kepada mereka ucapan yang mudah, yakni beri mereka janji. Beri mereka janji dengan janji yang mudah. Misalkan, ada kerabat kamu yang minta atau ada kerabat kamu yang minta uh, eh, yang yang yang yang yang utang atau ada fakir miskin atau ibnu sabil minta sama kamu dalam keadaan kamu yang nggak punya apa-apa maka kamu katakan sama mereka insyaallah kalau ada rezeki inilah taala kita akan kasih kalian adalah idza jaa rizqullah fa sanasilukum insyaallah gitu. Kalau datang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan menyambung lagi hubungan dengan kalian. Kita akan kasihkan nafkah hakala. Begitu. Itu makna wa qul lahum qawlan maisura. Ucapkan kepada mereka ucapan yang mudah. Yakni diberi janji dengan janji yang mudah supaya mereka itu tenang hatinya, tidak menganggap kita orang yang pekhil, orang yang kikir, orang yang pelit. Tetapi terlihat pada mereka bahwa kita betul-betul menginginkan kebaikan untuk mereka, menginginkan kebahagiaan untuk mereka. Sehingga tatkala kita nggak punya apa-apa, kita ucapkan kalimat yang demikian kepada mereka. Insya Allah, kalau ada rezeki, Inilah Ta'ala kita akan kasih kalian. Ada huwa. Dan, dan kemudian semata-mata insya Allah saja. Betul itu begitu ada rezeki dari Allah kamu kasih mereka. Kalau cuma insya Allah, insya Allah, insya Allah. Nanti, kita kasih insya Allah. insya Allah tak isi nih. Nah, ini semata-mata insya Allah ada rezekinya, wala ngasih kerabatnya atau familinya. Gimana? Katanya ada rezeki mau ngasih. Ya insya Allah. Jangan demikian. Itu menunjukkan upaya mengingkari janji. Insya Allah dan diupayakan untuk memberikan kepada mereka semua kita. Ini penafsirannya para ulama ahli tafsir bahwasanya kalimat wa kullahum qawlam maisura katakan kepada mereka dengan ucapan yang yang yang yang, yang mudah iyalah iya iyalah memberi janji kepada mereka dengan janji yang mudah pula ini penafsirannya Mujahid wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wa Qatadah wal Hasan al-Basri dan yang lainnya demikian mereka menerangkan tentang ayat ini sebagaimana yang saya sebutkan di atas. Maka ini merupakan adab yang indah, adab yang bagus dalam bermuamalah kepada orang lain. Nah, kalau punya maka menyantuni mereka, memberi infak sedekah kepada mereka dengan semampunya, ikhlaskan Allah kalau nggak mampu, maka memberikan janji yang indah kepada mereka dan diwujudkan nanti ketika datang rezeki Allah Taala kepada dia. Sehingga tidak kemudian ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel. Dimintai sama familinya atau kerabatnya atau orang miskin atau yang semisalnya. Hah? dalam keadaan dia tidak ada ngomong eh minta terus ini ngerti lagi tidak ada kok begini begini begini begini akhirnya yang datang kepada dia itu langsung patarang patah hatinya ada ramanya lagi, itu nggak sepantasnya demikian atau kemudian apa namanya dikasih ngomel-ngomel setelah itu nih untuk kamu ngasihnya sampai begitu ya atau patah orangnya eh nih untuk, untuk kamu atau misalkan ini untuk kamu terus dah jangan sini lagi ya jangan minta lagi Wah. kalau begitu modelnya maka yang terjadi ialah perkara-perkara yang tidak diinginkan perkara-perkara yang yang nggak bagus dalam Islam sehingga dalam Islam ini Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita bimbingan adab, bimbingan akhlakul karimah sampai dalam urusan yang seperti ini. Sehingga betul-betul orang tadi itu tidak patah hatinya. Dan kita pun juga demikian. Tidak sampai menyakiti hati mereka. Allahumma Musta'an. Ini diperhatikan baik-baik ya. Karena ini biasanya terjadi dan sering terjadi. Apalagi kalau sudah masyarakat, kalau sudah apa namanya biasa kumpul dengan kaum muslimin, dengan fuqara wal masakin, dengan ibnu sabil, dengan kerabat-kerabatnya, dengan family familinya dan yang semisalnya Sering terjadi yang seperti, yang seperti ini. Sehingga diperhatikan betul bimbingan Allah Taala ini supaya kita bisa menjadi seorang yang bagus muamalahnya, bagus akhlaknya, naam dan tidak membuat orang patah hati atau sakit hati atau yang semisalnya. Naam. Ini yang ke-8. Yang ke-9 ialah yang disebutkan setelah itu. Allah mengatakan pada ayat yang selanjutnya, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti dan janganlah kalian menjadikan tanganmu terbelenggu di leher kamu. Dan jangan pula kamu bentangkan tangan tadi seluas-luasnya. Sebab kamu akan duduk dalam keadaan maluma, tercela, mahsura dalam keadaan kamunya mahsur yakni tidak punya kemampuan apa-apa untuk berjalan. Itu mana lafadznya. Maksud ayat ini ialah maksud ayat, ayat ini ialah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin supaya mereka itu hidupnya ekonomis. Tengah-tengah. Tidak bakhil, tidak pula berlebih-lebihan di dalam berinfak, melebihi kemampuan. Naam. Sehingga maknanya ini wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika Janganlah kamu menjadikan tangan kamu terbelenggu di leher kamu. yakni jangan kamu menjadi orang yang bakhil. Tidak memberi sesuatu pun kepada orang lain. Tidak berinfak, tidak bersodakoh, tidak hibah, tidak pula wakaf, atau misalnya. Jangan pula Allah mengatakan wala tabsudha kullal basti Jangan pula kamu bentangkan perkara tadi dengan seluas-luasnya. Yakni kamu jangan israf fil infak. Kamu jangan berlebih-lebihan dalam perkara infak melebihi batasnya kamu. Yakni pengeluarannya lebih besar dari pemasukannya. Eh, pemasukannya cuma 100, nafkahnya infaknya 300. Ini juga demikian tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang tepat ialah tengah-tengah. Tidak bakhil, tidak pula israf berlebihan dalam masalah itu. Tengah-tengah. Itu yang disebut dengan iktisad fil aish, ekonomis dalam perkara kehidupan. Naam. Tayyib. Kemudian Allah mengatakan setelah itu, Inna Allah, inna rabbaka yabasutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang membentangkan rezeki, meluaskan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki wa yaqdir dan yang mempersempit rezeki kepada orang yang dikehendaki. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah dengan hamba-hambanya maha melihat dan mengetahui perbuatannya mereka. Yani Allah tahu siapa orang-orang yang berhak untuk diberi kekayaan Siapa pula orang-orang yang berhak layak diberi kefakiran Sehingga ayat ini adalah prinsip dalam kehidupan. Dalam menjalani kehidupan dunia ini, di dalam membelanjakan suatu, ini prinsipnya. Jangan terlalu Fakil jangan terlalu berlebihan sehingga normal tengah-tengah begitu. Baik, pertemuan yang ke-10 insyaallah taala kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. baik. طيب طيب Apakah boleh menggunakan atau melakukan KB dengan niatan untuk pemenuhan susuan anak mencapai dua tahun sambil memulihkan tenaga juga bagi sang ibu yang melakukan KB ini. Baik, kalau KB dalam artian tahdidun nasl dalam pengertian membatasi keturunan ini tidak diperkenankan. Perkara yang haram. Adapun dalam rangka untuk tanzimun nasl, tanzimun nasl dalam rangka untuk mengatur kelahiran seperti yang disebutkan di sini untuk pemenuhan susuan anak mencapai dua tahun maka ini perkara yang jais dengan syarat perkara yang boleh dengan syarat KB tersebut tidak membahayakan istri, tidak membahayakan seorang wanita. Kalau bermadarat untuk dirinya, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Naam dengan hadis la darara wala dirar tidak ada madarat dan membahayakan orang lain dalam Islam. Adapun alat-alat KB yang ada ini umumnya itu membaratkan, membahayakan. Suntikan KB atau yang misalnya itu seringkalinya membahayakan kaum wanita. Kadang headnya nggak teratur, kadang gampang marah, emosi tinggi, dada berdebar-debar, dan semisalnya itu membahayakan sekali untuk kaum wanita. Makanya demikian gak adanya maka tidak boleh. Tapi kalau misalkan apa namanya didapati alat KB yang tidak membahayakan, tidak mau mengorotkan, aman dengan tujuan untuk tanzimun nasal, mengatur keturunan, hadalah bas. Itu tidak mengapa. Ini yang apa namanya eh, kita dengarkan langsung dari Syekh Abdul Rahman Al-Adani. Hafizahullah Ta'ala wa syafah tentang masalah ini. Bagaimana caranya menghadapi orang yang suka berburuk sangka atau salah faham? Suka menyalahkan tanpa bertanya terlebih dahulu permasalahannya. Baik, dalam masalah yang seperti ini, harus ada upaya nasihat. Menasihati orang tersebut dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Dijelaskan kepada dia jeleknya sopan berusangka sangka kepada teman-teman yang lainnya dan dijelaskan kepada dia pentingnya untuk tabayun, untuk tersebut cek dan dicek sebuah berita disebutkan bahayanya kalau tidak berbuat demikian yang akhirnya dia menuduh orang lain berbuat A padahal nggak demikian atau berbuat B padahal nggak demikian sehingga menimbulkan hati yang tidak enak menimbulkan perasaan yang nggak bagus dan semisalnya sehingga upaya nasihat itu ada kalau misalkan diketahui adanya seorang yang punya kebiasaan yang seperti ini, maka juga dinasihatkan kepada yang lainnya supaya memiliki jiwa yang besar, hati yang lapang. Hati yang lapang. Bukan kemudian langsung apa namanya nasikapi dengan keras orang yang seperti ini. Ya, ini dimaklumi bagaimana keadaan dia, dimaklumi bagaimana eh, wataknya dia, dimaklumi bagaimana sifatnya dia. Sehingga tadi itu masing-masingnya upaya untuk berbenah diri, memperbaiki diri dan yang penting ialah dalam bab yang seperti ini harus ada upaya tanasuh saling menasihati di kalangan kaum muslimin, di kalangan kaum muslimat khususnya di kalangan kita sendiri dan itu merupakan perkara din ad-dinu nasihah agama itu ialah nasihat agama itu ialah nasihat hadha huwa kemudian juga dinasihatkan kepada yang punya tabiat yang seperti ini juga demikian harus tahu jeleknya sifat yang seperti ini sehingga dia berusaha untuk menahan diri dan itu sangat jelas sekali sebab berkaitan dengan orang lain. Bisa memunculkan perasaan yang gak enak pada orang lain. Atau bahkan menyakiti hati orang lain. Atau bahkan sampai berarti memutuskan hubungan dengan orang lain. Ala kulli hal, masing-masingnya harus berbenah diri. Sehingga tercipta suasana muamalah yang bagus. Akhlak yang, yang indah dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam. Bolehkah kita cengkel pada orang yang bakhil? Ya, yang namanya cengkel itu ya perkara yang sifatnya adi. Dia ya, biasalah cengkel pada seorang yang wataknya nggak bagus. Tapi kalau cuma semata-mata jengkel, nggak ada manfaatnya. Kalau cuma jengkel toh, ya kamu nggak dikasih dari dia, ya dia juga nggak bisa berubah akhirnya Yang terpenting dari ini semuanya sekali lagi ialah upaya perbaikan, upaya nasihat, upaya meluruskan. Itu yang paling penting. Sehingga yang tadinya bakhil berubah menjadi orang yang dermawan. Yang tadinya dia jengkel kepada dia, dia suka sama dia. Itu yang paling penting. Upayakan nasihat, upayakan eh, apa namanya uh, perbaikan supaya timbul muamalah yang bagus dalam masalah seperti ini. Saya pernah mendengar ceramahnya Ustaz Askari yang kurang lebihnya menyatakan bahwa bolehnya menikah dengan niatan sebentar karena tugas atau belajar di suatu negara daripada berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah ini memang diperbolehkan? Apakah dalilnya? apakah tidak sama saja dengan cara menikah mut'ah? Tentang masalah ini, memang ada perbincangan panjang di kalangan para ulama, para Nah, Ada sebagian yang membolehkan seperti itu, dan bukan termasuk mut'ah, dan banyak pula di kalangan para ulama kita yang melarangnya. Nikah dengan niat untuk mentalak. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga itu semuanya berkaitan dengan masalah-masalah yang masih diperbincangkan oleh para ulama. Apakah benar tentang sirahnya sejarahnya sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu yang suka kawin cerai? Kalau yang disebutkan dalam buku sejarah begitu. Dalam Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan juga yang lainnya demikian disebutkan dalam sejarahnya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau demikian kondisinya. Wallahu a'lam bissawab. Dua perkara di atas sangat merugikan kaum perempuan. Bagaimana mensikapinya? Ya tidak dulu permasalahannya. Kalau permasalahan yang dibahas di atas memang demikian secara syar'inya, memang demikian secara syar'inya. Gimana lagi? Itu hukum syar'i. Ya perempuan harus menerima dengan tenang, dengan tabah, dengan sabar. Tetapi kalau perkara yang disebutkan di atas nggak demikian syar'inya, maka perlu ada upaya nasihat kepada kaum lelaki supaya mereka betul-betul memperhatikan norma-norma agama, norma-norma syariah dan juga memperhatikan tentang haknya kaum wanita. Hakekat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ataupun yang lainnya nanti dibahas pada pertemuan yang berikutnya insyaallah.